Kita masih berada di hari-hari yang terbaik, hari-hari yang paling afdol, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyamil ashar." Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh apabila dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sampai-sampai para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walal jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malih walam yarji' min dhalika tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan membawa diri dan hartanya sekaligus kemudian tidak ada satupun yang kembali sedikit pun artinya dia mati syahid dan seluruh hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala barulah amalannya akan melebihi amalan-amalan yang dilakukan hamba yang beriman di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Oleh karenanya jemaah sekalian, ini adalah nikmat yang patut kita syukuri karena amal ibadah kita yang sedikit di hari-hari ini akan dilipatkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal-bekal kita untuk perjalanan dalam kehidupan kita yang hakiki yaitu kehidupan setelah kematian. Lebih dari itu jemaah sekalian, di dalam segenap ibadah yang disyariatkan kepada kita terdapat berbagai macam hikmah, berbagai macam faidah, manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama mengingatkan kita akan kewajiban kita terbesar di muka bumi ini yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban setiap hamba yang terbesar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dan tidak boleh menyekutukannya sedikit pun tidak boleh mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah tidak boleh mengakui ada satu sesembahan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh dijadikan Tuhan oleh manusia perhatikanlah jemaah sekalian ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk membangun Ka'bah dan mengajak manusia untuk melakukan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait." Dan tatkala kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah, seraya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Alla tusyrik bi syai'an." janganlah kamu menyekutukan aku sedikit pun wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war sujud dan sucikanlah rumahku maksudnya adalah sucikanlah dari kesyirikan sucikanlah dari perbuatan-perbuatan dosa dan najis-najis sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang melakukan tawaf orang-orang yang beribadah yaitu yang melakukan salat dan orang-orang yang melakukan ruku dan sujud. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzin fin nasi bil hajj" dan umumkanlah kepada manusia untuk melakukan haji, yaitu karijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki wa ala kulli dhamirin min kulli faj yatina min kulli fajjin amik dan mereka akan menaiki setiap onta yang kurus karena saking jauhnya perjalanan sampai onta itu menjadi kurus dari segenap penjuru yang jauh. Dikatakan para ulama ahli tafsir, ketika pertama Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk memanggil manusia melakukan haji, Nabi Ibrahim pun heran, bagaimana mungkin suaraku akan sampai kepada mereka? Maka dikatakan kepadanya, engkau hanya menyampaikan, engkau hanya mengatakan, kamilah yang menyampaikan kepada mereka. Sehingga disampaikanlah seruan haji ini dan terdengar di seluruh alam. Sampai ditetapkan di dalam syariat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Ketika awal pertama kali Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah untuk apa? Allah tusyrika bi syai'an. Janganlah kamu menyekutukan aku sedikit pun. Inilah jemaah sekalian awal kali pertamanya dibangun Ka'bah diingatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu quwwatil matin dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rizki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka inilah jamaah sekalian tujuan penciptaan manusia. Sama dengan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan mengajak manusia untuk melakukan haji. Semua itu semata-mata dalam rangka menghamba hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Demikian pula kita diperintahkan melakukan solat hari raya di hari yang penuh berkah ini. Kemudian setelah itu kita menyembelih tidak lain dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya fasalli li rabbika wanhar maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu dikatakan para ulama dahulu bahawa umat manusia, kaum Quraisy, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk mengagungkan selain Allah dan mereka solat dan bersujud kepada selain Allah.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 Nauzubillahi Sebagaimana firman-Nya, "Innahu mayyushrik billah" faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu nar wa ma ansar sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya Allah haramkan surga atasnya tidak ada tempat baginya kecuali neraka dan tidak ada satupun yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepadanya apabila dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan dosa sebesar apapun selama dia tidak menyekutukan Allah masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dan masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat Apakah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syafaat orang-orang soleh, syafaat para malaikat, syafaat orang-orang yang berjihad di jalan Allah, syafaat para ulama dan yang lain sebagainya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku di antara orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar selama itu bukan perbuatan syirik dari kalangan umatku. Oleh karenanya jemaah sekalian, inilah kewajiban terbesar memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan mengingkari penyembahan kepada selainnya serta tidak mempersembahkan satupun ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu doa, apakah itu menyembelih, rukuk dan sujud, tawakal, ibadah-ibadah hati berupa pengharapan, rasa takut, Kecintaan hendaklah kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja, tidak kita berikan kepada yang dianggap sebagai tuhan selain Allah karena Allah telah menegaskan dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Dialah Allah sesembahan yang hak. Adapun semua yang mereka sembah selain Allah, semua yang mereka tuhankan selain Allah adalah batil ataupun tidak benar. Ini jemaah sekalian pelajaran yang paling pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, lihatlah jamaah sekalian, kita dapat melakukan ibadah yang sangat agung ini. Kita melakukan solat Idul Adha, kita menyembelih hewan kurban, demikian pula kita melakukan haji. Semua itu tidak lain atas tuntunan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah misi pengutusan beliau. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau agar dijadikan teladan. Kalau kita sepakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan di dalam akhlak mulia, di dalam bersikap terhadap keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, masyarakatnya, mestinya kita lebih sepakat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan haji. "Khudhu anni manasikakum." Ambillah haji kalian dariku ambillah tata cara berhaji kalian, manasik haji kalian dariku. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat seperti beliau. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Demikian pula di hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya." Sesungguhnya yang pertama yang akan kita lakukan di hari kita ini adalah kita melakukan solat hari raya. Thumma narji'a Har. Kemudian kita kembali dan kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa melakukan itu, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha qabla ayyusalliya fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli. Adapun orang yang menyembelih sebelum dia melakukan salat, maka itu hanyalah daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya laisa minan nusyuki fi syai'in bukanlah termasuk ibadah korban sedikit pun perhatikanlah jemaah sekalian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waktu kita menyembelih setelah kita melakukan salat dan beliau menegaskan barang siapa melakukannya berarti dia telah menyesuaikan diri dengan sunnah beliau sebaliknya orang yang tidak menyesuaikan dia menyembelih sebelum salat misalkan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak sah ibadah korbannya menunjukkan kepada kita ibadah harus senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kita dapat mengambil pelajaran kemudian jemaah sekalian pelajaran yang ketiga hari-hari ibadah yang kita saksikan ini bahkan kita amalkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mestilah memberikan kita pelajaran yang berharga akan pentingnya untuk selalu menuntut ilmu agama bagaimana kita bisa melakukan haji dan bahkan bagaimana kita mengetahui haji itu diwajibkan kepada kita tidak lain karena kita membaca Al-Qur'an kita membaca seruan Nabi Ibrahim seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau bagaimana kita melakukan salat pada hari ini yang caranya agak berbeda sedikit dengan salat lima waktu yang telah biasa kita kerjakan tentunya dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita membaca sunnah-sunnah beliau karena kita mendengarkan pengajaran-pengajaran dari para ulama kita dari para ustadz, para dai, para kiai maka ini semua jamaah sekalian mestinya mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu agama oleh karena itu semakin banyak ilmu yang kita pelajari maka insya Allah semakin banyak yang bisa kita amalkan makanya jamaah sekalian Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman Kemudian Allah mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu agama sebagaimana firman-Nya, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum utul ilma darajat." Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang diberikan ilmu daripada orang-orang yang beriman tetapi tidak dianugerahkan ilmu agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa mafhumul hadis أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير مفهوم حديث ini adalah barang siapa yang tidak berusaha melakukan tafakur fid din yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasar dalam agama Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Oleh karenanya jemaah sekalian, baik atau buruknya kita itu sangat dipengaruhi oleh ilmu agama yang kita miliki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman" sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mengajarkan akan kandungan kitab Allah tersebut kecuali Allah akan menurunkan as-sakinah ketenangan batin, ketentraman jiwa kepada mereka. Kemudian dicurahkan kepada mereka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat datang menyelimuti mereka, duduk bersama mereka serta mendoakan mereka. Kemudian Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini keutamaan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mau mendatangi majelis-majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diamalkan dan diajarkan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini. Ibadah haji terutamanya, kemudian ibadah korban. Perhatikanlah jamaah sekalian Saudara-saudara kita yang melakukan haji, mereka datang dari segenap penjuru dengan pakaian yang sama, dengan pakaian ihram. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menggunakan pakaian kebesarannya. Tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan pakaian dinasnya. Semuanya harus menggunakan pakaian ihram. Siapa yang tidak menggunakan pakaian ihram dan dia sudah memasuki miqat, maka dia terkena denda. Dia harus menyembelih seekor kambing seperti yang dilakukan sebagian orang baru pakai pakaian ihram setelah masuk di Jeddah padahal mikot sudah dilewati maka ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa kita semuanya umat Islam bersaudara siapapun kita dari manapun kita berasal di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sama saja tidak ada yang membedakan kita di hadapan Allah kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepadanya Kemudian perhatikan juga jamaah sekalian. Setelah kita menyembelih hewan kurban, demikian pula jamaah haji. Setelah mereka menyembelih hadiu, mereka diperintahkan untuk membagikan kepada fukara Makkah dan mereka tidak boleh makan sedikit pun. Adapun untuk hewan kurban, kita disunahkan untuk makan meskipun sedikit dan lebih besar atau lebih banyak lebih bagus kita sedekahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir makanlah dari hewan tersebut dan beri makanlah orang-orang yang sengsara lagi fakir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, "Fakulu waddakhiru watasaddaqu." Makanlah dan simpanlah kalau kalian mau dan bersedekahlah. Inilah jamaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik di hari-hari ini bahwa kita adalah umat Islam yang bersaudara, yang harus saling memperhatikan terutama orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, tidak peduli apakah mereka ada di sekitar kita, di negeri kita, maupun di negeri-negeri yang lain yang jauh, yang telah sampai kabarnya kepada kita, seperti di Suriah yang mereka dibantai, kemudian di Palestina dan di berbagai negeri yang lain mereka disiksa oleh oleh orang-orang kafir, dibantai oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, maka wajib bagi kita memiliki rasa cinta, rasa ukhuwah dan solidaritas kepada mereka. Dan perasaan cinta itu tidak boleh hanya sekedar perasaan di dalam dada, namun harus dibuktikan dengan sedekah, harus dibuktikan dengan berzakat, harus dibuktikan dengan membantu dan memberi makan dan ketahuilah jamaah sekalian pada hakikatnya kita bukan membantu mereka tetapi kita membantu diri kita sendiri kita menolong diri kita sendiri. Kalau kita membantu saudara kita yang membutuhkan, maka pada hakikatnya kita bukan membantu dia, kita membantu diri kita sendiri pada suatu hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia ini maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan satu kesusahannya pada hari kiamat Semakin banyak kita lepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, semakin banyak pula kesusahan kita akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mungkin seharusnya kita diazab karena banyaknya dosa-dosa kita, tetapi dulu di dunia kita pernah menolong si fulan, kita pernah membantu si fulan, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menolong kita di kehidupan akhirat. Kemudian yang kelima jamaah sekalian dan ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini adalah meneladani pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dari beliaulah asalnya syariat berkorban, kemudian ditetapkan kepada nabi kita yang mulia dan umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Hendaklah kita pelajari jamaah sekalian, hendaklah kita petik pelajaran yang sangat berharga yaitu kita harus senantiasa siap mengorbankan diri kita dan mengorbankan harta kita dan apa saja yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah. Mari kita perhatikan sejenak bagaimana Allah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Tatkala beliau berdoa kepada Allah, Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku anak yang termasuk orang-orang soleh. Dikatakan para ulama, Nabi Ibrahim telah berdoa ini sekian lama. Sekian lama telah beliau berdoa agar dianugerahkan seorang anak. Kapan Allah memberikan anak kepadanya? Ketika beliau sudah berumur 86 tahun. Dan beliau masih terus-menerus berdoa. Barulah di umur 86 tahun Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan didahului dengan sebuah kabar gembira fabasyarnahu bigulamin halim kami kabarkan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar lalu ketika anak itu telah lahir anak yang sudah dinanti-nantikan sekian lama terlebih umur Nabi Ibrahim telah tua beliau sangat butuh bantuan-bantuan seorang anak pendampingan-pendampingan dari seorang anak kebersamaan dari seorang anak dan ketika anak tersebut telah mencapai umur sanggup untuk menemani beliau, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Ketika anak tersebut telah menya, menya, menya, sampai pada umur sanggup, maksudnya dia telah banyak membantu Ibrahim. Dia telah memberikan manfaat kepada Ibrahim, bukan lagi anak kecil yang menyusahkan. Maka kecintaan Nabi Ibrahim pun bertambah kepadanya. Pada saat itu Allah ingin menguji beliau. Maukah beliau mengorbankan yang paling dia cintai untuk Allah? Maka Allah memerintahkan dengan sebuah wahyu yang disebutkan di dalam mimpi, yang diberikan kepada beliau di dalam mimpi. Dan mimpi para nabi adalah wahyu, adapun mimpi kita bukanlah wahyu. Maka dikatakan kepada beliau, sembelihlah anakmu. Lalu beliau berkata kepada anaknya, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan menyembelihmu. Maka apakah pendapatmu? Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Beliau telah mendidik anaknya sebelum itu dan beliau meminta pendapat anaknya sebagai pendidikan baginya. Kemudian anak yang amat sabar ini yang telah dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikanlah bagaimana beliau menjawab untuk pengorbanan di jalan Allah, untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada yang beliau tolak. Tidak ada yang beliau kurang-kurangi, tidak ada yang beliau tunda-tunda. Langsung beliau katakan, "Qala ya abatif al tu'mar." Beliau berkata, "Wahai bapakku, lakukan yang sudah diperintahkan kepadamu satajiduni insyaallahu minas sabirin maka engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar demikianlah jemaah sekalian di jalan Allah perlu kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam telah memberikan contoh kepada kita falamma aslama wa tallahu jabin tatkala mereka berdua telah berserah diri dan Nabi Ismail telah beliau baringkan di atas pelipisnya. Maksudnya apa ayat ini jemaah sekalian? Nabi Ibrahim dibalik kepalanya atau wajahnya menghadap ke bawah. Kenapa? Karena Nabi Ismail dibalik wajahnya menghadap ke bawah. Karena Nabi Ibrahim tidak tega melihat wajahnya. Dia ingin menyembelihnya dari arah belakangnya. Beliau tidak tega melihat arah wajahnya walaupun dalam keadaan seperti itu tetap saja beliau harus melakukannya karena ini adalah pengorbanan di jalan Allah karena ini adalah perintah Allah yang tidak boleh dikurang-kurangi tidak boleh ditangguh-tangguhkan tidak boleh ditunda-tunda maka ketika itulah menjadi jelas kesabaran mereka berdua sehingga wanadainahu ayya Ibrahim kata Allah kami pun menyeru wahai Ibrahim pada sedekah ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin engkau telah membenarkan mimpi itu yaitu dia telah mengamalkan perintah Allah demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan inna hadzal huwal balaul mubin sungguh ini adalah benar-benar cobaan yang nyata wafadainahu bidhibhin azim dan kami ganti kami tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar demikianlah jemaah sekalian kita pasti akan diuji kita pasti akan diuji apabila kita ingin masuk surga, apabila apabila kita ingin mengikuti jalan kebenaran, jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka perlu kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekali jemaah sekalian, khusus kepada ibu-ibu kita, saudari-saudari kita kaum muslimah, kami nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita muslimah pintu-pintu surga yang begitu banyak, peluang-peluang untuk memasuki surga yang sangat banyak dan besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat lima waktu dan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Inilah jamaah sekalian. Keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang wanita apabila dia beribadah kepada Allah, kemudian dia menunaikan hak-hak makhluk dan makhluk yang paling tinggi haknya atas seorang wanita adalah suaminya. Maka ketahuilah Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita ketundukan seorang wanita, ketaatan seorang wanita kepada suaminya bukan kelemahan, tetapi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada suaminya, maka wanita tersebut Allah akan muliakan, diperintahkan kepadanya masuk surga, silakan pilih dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan boleh aku perintahkan seorang wanita atau seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya karena begitu besar hak suaminya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka. Dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena sesungguhnya aku telah melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Maka berkata seorang wanita, "Ya Rasulullah, mengapa kami terbanyak penghuni neraka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Tuksirnal la'na wa takfurnal ashir." Karena kalian banyak melaknat dan kufur kepada suami. Banyak melaknat itu jemaah sekalian maknanya ada dua, yaitu suka mencela, suka mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain, suka menghina dan juga mendoakan kejelekan kepada orang lain. Kemudian yang kedua watak watakfurnal ashir. Kalian kufur kepada suami. Maksudnya apa? Mengingkari kebaikan suami. Suami sudah melakukan kebaikan kepadanya, menafkahinya, menjaganya, tetapi dia tidak menaati suaminya bahkan dia tidak mengakui kebaikan-kebaikan yang diberikan suaminya kepadanya dan dalam riwayat yang lain kenapa kaum wanita yang terbanyak menghuni neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurnal ashir." Karena kalian banyak mengeluh dan kufur kepada suami. Banyak mengeluh dikatakan para ulama maksudnya mengeluhkan takdir yang telah Allah tetapkan, mengeluhkan pembagian yang telah Allah tetapkan, selalu merasa kekurangan, tidak pernah merasa puas. Inilah penyebab wanita paling banyak di neraka. Dan satu lagi yang terakhir sekali di antara yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa wanita yang paling banyak menghuni neraka? Sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kasiatun ariat, berpakaian tapi telanjang. Inilah di antara sebab yang lain yang menjerumuskan banyak kaum wanita di dalam neraka karena mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Mereka tidak menutup aurat secara sempurna. Saya sangat disayangkan sekali wanita-wanita muslimah. Mereka menutup aurat hanya ketika sholat. Padahal itu adalah pakaiannya ketika sholat dan pakaiannya di hadapan selain mahramnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para wanita hati-hati membuka aurat penyebab kebanyakan wanita masuk ke dalam neraka Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita.